Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب Mm-hmm. <clears throat> Wajibu dan mereka heran. Mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan pelajaran yang diambil bahwa semua orang musyrik dan orang kafir apabila mendengar seruan tauhid heran. Heran. Nah, itu misalnya orang musyrik orang-orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah pohon, orang yang menyembah kuburan, banyak gitu ya. Terus tahu-tahu ada satu orang di tengah-tengah mereka berkata, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Semua sesembahan ini adalah batil. Maka orang-orang itu pasti akan heran. Orang Nasoro di gereja atau orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang apapun. Seandainya mereka kumpul banyak, lalu di tengah-tengah mereka mengatakan semua yang disembah selain Allah itu batin. Tidak ada yang benar sesembahan selain Allah. Pasti semua akan heran. Nah kan itu. Nah di sini jauh itu. Wajibu dan mereka heran gitu. kenapa anja'ahum munzirum minhum karena datang kepada mereka pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri dari kalangan mereka sendiri misalnya masyarakat sini mengagungkan kuburan lalu salah satu dari kalangan mereka sendiri tahu-tahu mengatakan semua ini adalah batil. Sesembahan yang benar hanya Allah. Maka semua pasti heran. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang Mekah. Semua paham dengan dia. Semua orang Mekah menyembah berhala. Maksudnya semua yang menyembah yang kelak ketahuan menyembah berhala. Nah yang dari awal tidak menyembah berhala itu adalah Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu an Nah kenapa Enggak mengikuti seperti itu merasa dari awal itu enggak kok kayak begitu jadi itu nah itu itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu Tadi tidak dihiraukan, pikirannya ya wah itu nggak ikut-ikut itu itu kak semua semua begini tapi dia nggak ikut gitu aja. Nah itu. Nah dikenal jujur, dikenal baik di tengah-tengah mereka, tahu-tahu ya, mengatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wah, mereka heran. Kenapa mereka heran datang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Di tengah munculnya loh kok di tengah-tengah. di tengah-tengah mereka seandainya pendatang terus menyampaikan begitu, mungkin oh, kalau di sini nggak kayak gitu, mungkin gitu ya. Tapi ini yang memberi peringatan seperti itu salah satu dari antara mereka sendiri. wa al-kafirun akhirnya orang-orang kafir itu berkata. Nah, menunjukkan bahwa bahwa ini pelajarannya untuk semua manusia. Kenapa? Seandainya pelajarannya hanya untuk orang kafir Quraisy, maka nggak dikatakan wakolal kafirun, tapi wakolu dan mereka membantah. Harusnya gitu, tapi tidak. Wakolal kafiruna hada sahirun kalam orang-orang kafir semua di muka bumi kalau ada kayak gitu akan mengatakan ini adalah tukang sihir yang pendusta tukang sihir itu bukan berarti menyihir bukan gitu tapi tukang sihir itu maksudnya adalah apabila orang itu kena pengaruhnya akan ikut Wah itu tukang sihir Kalau kamu ikut berarti kamu kena pengaruhnya Itu maksudnya iya. Kazab dan tukang sihir itu pendusta. Nah, jadi dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai padahal sebelum menyerukan ini semua yang kenal menjuluki as orang yang selalu jujur. Orang yang selalu jujur. Dan karena kejujurannya banyak dititipi amanah, dititipin diamanahi dan tatkala dititipin betul-betul menjaga dan menjalankan amanahnya dengan benar akhirnya semua yang kenal menjuluki al-amin orang yang terpercaya di dalam mengemban amanah begitu menyampaikan la ilaha illallah dikatakan sahirun kaza nah itu tujuan kepada orang yang berdakwah itu itu sungguh sangat keji, tapi dai mendapatkan teladan harus sabar harus sabar dari mana mereka tahu kalau ini adalah dusta itu adalah tujuan belaka. Dan mereka juga paham bahwa itu bukan sihir. Sihir itu tidak kayak gitu. Dan mereka tidak pernah mengetahui sekalipun Rasulullah berbohong, tapi dikatakan kaza amat pendusta. Orang kafir berkata sahirun kaza. Lalu mengatakan, Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un uja. Apakah sesembahan-sesembahan ini dijadikan satu? dijadikan satu. Apa sesembahan yang bawahnya ini dijadikan satu? sehingga tidak ada yang disembah kecuali dia Inna hadha la syai'un Sungguh ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Mengherankan maksudnya. Lata ta'uzza dan Manat gak bisa dijadikan satu. Kenapa? Masing-masing milik kabilah besar sendiri-sendiri. Madrid. Terus yang di sekitar Ka'bah 360 berhala, belum yang di luar, belum yang di rumah. Iya. Apa semuanya dijadikan satu? Enggak boleh, yang lain disembah, yang satu itu aja yang disembah. Nah, jadi itu. Ada kisah diturunkannya ayat ini. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah di Mekah mendakwahkan la ilaha illallah. Ayat-ayat yang lain yang turun pun menguatkan kebatilan syirik dan menguatkan bahwa yang berhak disembah hanya Tuhan alam semesta. Rasulullah ditentang. Nah, ketika pamannya Rasulullah SAW, karena paman Rasulullah SAW bisa dengan Rasulullah SAW sejak Rasulullah menikah. Rasulullah menikah umur 25 tahun, diangkat jadi Rasul umur 40. Nah, Rasulullah kumpul dengan pamannya, tinggal dengan pamannya mulai umur 8 sampai umur 25 tahun. 17 tahun. Nah, dan kedekatannya luar biasa Rasulullah dengan pamannya dan pamannya dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW kebetulan sakit. Eh, pamannya sakit. Tokoh-tokoh agama banyak yang kumpul di pamannya dan termasuk salah satunya adalah Abu Jahal. Lalu Abu Jahal dan banyak tokoh-tokoh kafir di situ mengatakan pada pamannya, "Wahai Abu Talib, anak saudaramu mencela sesembahan-sesembahan kita." Mencela Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan kita, mencela agama kita, mencela macam-macam tuduhan yang disampaikan. Hmm. Utuslah seseorang untuk menyampaikan bahwa kamu melarang, ya, kamu mencegah dia supaya tidak melanjutkan yang dia lakukan. Akhirnya pamannya sebagai orang yang sangat dekat dengan Muhammad SAW itu nggak mengutus tadi kalau gitu suruh dia kemari akhirnya ada utusan yang memanggilnya datang itu Nah, ada satu kursi yang dekat dengan pamannya, karena Abu Jahal paham nanti kalau dia duduk di sini dia bisa menjadi dekat dengan pamannya akhirnya kursi itu diduduki akhirnya Rasulullah tidak dapat tempat duduk yang dekat sudah diduduki dan banyak orang di situ. Nah, lalu pamannya akhirnya berkata kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu, masyarakat di sini, lah kenapa kau mengatakan kaummu? Karena dia ini anak pembesar, keturunan pembesar kakeknya Rasulullah itu adalah dulu yang memegang kendali Ka'bah. Setiap tahun orang-orang datang untuk melakukan ibadah di Ka'bah. Nah, yang berkuasa dengan Ka'bah ini pamannya. Ada sumur zam-zam yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan untuk orang-orang dari segala penjuru yang datang untuk haji. sumur zam-zam itu hilang berapa tabat, tidak diketahui berapa lama, yang menemukan itu kakeknya. Terkubur sumur zam-zam itu dan kakeknya Rasulullah SAW ini mendapatkan ilham sepertinya ada air di dalam di bawah ini akhirnya mengajak kepada semua masyarakat untuk mencari itu tidak ada yang mau tidak percaya kalau ada air di daerah yang gersang kayak gitu akhirnya terus digali sendiri dengan anaknya dengan itu dan akhirnya didapat air begitu ketemu maka karena dicari sendiri maka itu kalau seandainya Eh, diakui sendiri maka itu jadi miliknya dan kenyataannya ada di bawah kekuasaannya nah itu akhirnya dibuatkan lubangan bahwa air itu siapapun boleh ngambil siapapun boleh manfaatkan gratis nah akhirnya semua tambah segan kepada pembesar ini Kenapa? Dari keturunannya, keturunan pembesar, dari kebaikannya untuk semuanya, apa yang dia miliki dia banyak berikan kepada orang termasuk sumur ini. Nah itu kakek Rasulullah SAW. Nah kemudian salah satu anaknya adalah Abdullah dan pamannya. Abdullah punya anak Rasulullah SAW meninggal. Nah, dalam banyak siro sebelum Rasulullah lahir bapaknya sudah meninggal tapi dia tetap keturunan orang besar nah, dirawat oleh pamannya sejak umur 8 tahun sampai Rasulullah dua tahun diasuh oleh kakeknya pembesar tadi itu nah, baru dua tahun umur 6 sampai umur 8 kakeknya meninggal lalu ke pamannya Paman Rasulullah sangat disegani meskipun tidak setinggi kakeknya. Keseganan kenapa? Karena pembesar-pembesar yang lain kan juga tua-tua dan itu dan ini paman Rasulullah. Anaknya pembesar anak kakek Rasulullah. Rasulullah diasuh mulai umur 8 sampai 25 tahun sampai umur 25 sampai umur sampai umur 25 selama 17 tahun lalu menikah dengan Khadijah pisah rumah. Nah, setelah umur 40 tahun Rasulullah mendakwakan kayak gitu. Nah, akhirnya dampaknya menyebut umat itu kaummu. Kenapa? Karena kamu keturunan kakek. Kamu keturunan kakekmu, kakekmu pembesar. Umat ini adalah kaumnya kakeknya. Wahai Muhammad, kaummu mengeluhkan bahwa kamu menyembah agama, eh kamu mencela Tuhan-Tuhan mereka, mencela agama mereka, kamu begini, begitu, dan seterusnya. Hmm. Apa jawabanmu terhadap yang dituduhkan kepadamu seperti ini? Rasulullah SAW menjawab, Wahai paman, aku hanya berharap agar mereka mengucapkan satu kalimat mengucapkan satu kalimat ya, yang menyatukan mereka semua dan menjadikan semua orang Arab akan tunduk kepadanya dan semua orang-orang ajam orang yang di luar Arab akan membayar jizya akan membayar sesuatu apabila tidak mau mengikuti ini. Nah, aku hanya berharap agar mereka yaitu orang Mekah dan sekitarnya ini mengucapkan satu kalimat itu aja nah, demi bapakmu demi artinya bersumpah jangankan hanya satu kalimat sepuluh kalimat tidak apa-apa apa satu kalimat itu Wahai paman, aku hanya berharap agar mereka mengucapkan La ilaha illallah Begitu ini diucapkan Pembesar-pembesar yang kumpul di rumah itu berdiri semuanya Dan serentak mengatakan Aja'al al-alihata ilaha wahida Inna hadha la syai'un mujah apa sesembahan-sesembahan yang banyak itu akan dijadikan satu. Nah, dan di situ kan ada yang mengagungkan Wata, kabilah yang lainnya mengagungkan Uzza, kabilah yang lainnya yang besar mengagungkan Manat, dan banyak orang yang menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Yang ini ke patung Hubal, yang ini ke patung macam-macam namanya kan itu. Nah, itu kisah yang ada. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا Inna hadha la syai'un ujab. Wantalaqal mala'u minhum. Akhirnya pembesar-pembesar mereka pergi. untuk mengatakan kepada kaumnya animshu tetap berjalanlah kalian wasbiru ala alihatakum dan bersabarlah terus menyembah sesembahan-sesembahan kalian ya. inna hadha la syai'un yurad sesungguhnya seruan ini betul-betul direncanakan direncanakan apa Seruan ini adalah berencana supaya kalian tunduk kepadanya menjadi pengikutnya dan dia menjadi pemimpin kalian. Maksudnya tokoh-tokohnya berkata kepada umatnya sesungguhnya seruan Muhammad ini sungguh betul-betul terencana. Jadi, politik ini apa tujuannya supaya kalian tunduk kepadanya mengikutinya dan dia jadi pemimpin kalian semua Nah itu dan di zaman itu di zaman itu kabilah yang besar tidak akan mau tunduk kepada kabilah yang lain sampai perang 40 tahun terus setiap kekuatan siap perang sampai 40 tahun ada yang kayak gitu kenapa? Karena masing-masing tidak mau ngalah. Bukan merebutkan wilayah tapi merebutkan kehormatan sebagai kabilah yang kuat atau yang yang baik. Nah, Waktu itu tidak ada wilayah. Kamu akui wilayah itu silahkan. Kayak gitu. Kenapa? Karena gunung batu pasir gitu aja. Silahkan akui wilayah itu. Waktu itu kayak gitu. Tapi kenapa sampai terjadi gini? Karena tuh, gengsinya terhadap kabilah Mazhab seperti itu. Nah, terus ini semuanya maunya disuruh tunduk pada Muhammad dia menjadi pemimpinnya. Nah, jadi itu. Ini nah, bantahan atau ini sebutan ucapan mereka untuk menolak dakwah. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kita tidak pernah mendengar kayak gini di agama-agama yang terakhir ini semuanya dikatakan batil, dikatakan dia sendiri yang benar. Nah, sekarang coba zaman sekarang, kalau ada yang mendakwahkan tauhid dan mendakwakan sunnah, yang menyelisih tauhid batil, yang menyelisihi sunnah batil, orang-orang yang tidak ngerti Quran dan sunnah, wah itu sok benar sendiri, ngaku benar sendiri. Semua dianggap batil, dia sendiri yang benar. Ngikutin orang jahiliyah. Nah jadi itu. Ma sami'na بهذا bin الملة الآن In hadha illa اختلاق ini tidak ada lain kecuali diada-adakan tidak ada aturan kayak gini tidak ada pikiran kayak gini tapi diada-adakan supaya semua tunduk dan jadi pengikutnya itu tujuannya tujuannya. Nah, dikatakan semuanya batil supaya semuanya ngikut dia. Nah, orang sekarang kayak gitu. Enggak dilihat isi dari dakwah yang disampaikan, tapi langsung saja. Ya, tanpa berpikir ya, mengatakan dan menuduh dengan berbagai macam perkataan dan tuduhan. Nah, lalu Berikutnya apa? Aunzila alaihi zikru min bainina. Apakah Al-Zikr maksudnya adalah ayat yang disampaikan kalau itu betul-betul peringatan dari Tuhan semesta alam kalau itu adalah ayat dari Islam apakah yang kayak gitu diturunkan kepadanya di tengah-tengah kita maksudnya mereka itu mengira bahwa mereka itu bangsa yang kuat yang baik yang hebat yang itu terus nggak diturunkan ke kita tapi diturunkan kepadanya nah jadi gitu nah di sini banyak tokoh-tokoh di sini banyak orang hebat di sini banyak orang pintar terus masalah yang penting kayak gitu diturunkan kepadanya nah itu duanya kayak gitu orang sekarang bagaimana ini ada orang yang masih muda mendakwakan tauhid lah, kenapa ulama-ulama, tokoh-tokoh kita, sepuh-sepuh kita, gitu. Nah, seandainya itu benar apa mereka nggak tahu? Nah, itu orang sekarang, ya. Ini juga gitu. Aunzila alaihi zikru min bainir. Bal hum fi syakkin min zikri. Bal lamma ala. Mereka itu gitu, ragu-ragu gitu, kalau itu adalah ayat yang aku turunkan peringatan peringatanku peringatan Allah yang aku turunkan bahkan mereka itu belum tahu rasanya diazab kalau sudah tahu rasanya diazab baru akan sadar ya. am indahum khazain rahmati rabbikal azizil wahab apa perbendaharaan rahmat Allah SWT ada pada mereka. Hmm. Ya. Ini maksudnya ini Allah SWT berfirman mencela mereka. Nah. Ya. Amlahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma atau langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya ini milik mereka. Nah, fil asbab. Kalau memang mereka mengaku langit dan bumi milik mereka, coba mereka naik ke langit bisa apa enggak? yang kau langit saja enggak bisa. Ini. Juntum ma hunalika mahzumum minal ahbab. Golongan, kelompok-kelompok tentara yang bersekutu akan dikalahkan semua nanti. Jangankan mereka, pasukan yang sangat besar, Romawi versi, nanti akan dikalahkan semuanya. disalahkan oleh siapa oleh apa oleh agama dan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini nah itu eh, ayat yang kita baca ini ya kita baca tafsirnya mulai dari Aunzila alaihi zikru min bayinina Mulai tafsir ayat 8 Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Maksudnya di tengah-tengah kita Jadi mereka menganggap mustahil diturunkannya Al-Quran kepadanya kepada Muhammad SAW dan tidak diturunkan kepada selainnya di antara mereka, maksudnya di antara kabilah-kabilah dari itu. Karena itu, apa yang mereka katakan justru menunjukkan kebodohan mereka dan kekurangannya rasionalitas mereka yang telah menganggap mustahil diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW di antara mereka. Allah berfirman, Balamma yazuku azab. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Maksudnya mereka mengatakan hal itu hanya disebabkan mereka ketika mengatakannya belum merasakan azab dan hukuman Allah Ta'ala dan mereka akan mengetahui akibat yang mereka katakan kelak akibat yang mereka katakan kelak mereka akan mengetahui dan apa yang mereka dustakan pada hari mereka diseru dengan kasar ke neraka jahanam artinya kalau mereka sudah merasakan azab mereka betul-betul akan menyesal mengatakan seperti itu. Kemudian Allah berfirman bahwa Allah lah yang mengatur dalam kerajaannya, kerajaan langit-langit dan bumi, dan maha berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Robmu yang maha perkasa lagi maha pemberi yaitu maha perkasa yang tidak terjangkau apa yang di sisinya, serta maha memberi yang memberikan apa saja yang dikehendakinya kepada siapa yang dikehendakinya firman Allah Amlahum mulkus samawati wal atau apakah bagi mereka kerajaan langit-langit dan bumi. Wama bayinahuma dan yang ada di antara keduanya. Falyartaku fil asbab. Jika ada kekuasaan langit dan bumi pada mereka, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Yaitu jika mereka memiliki hal itu, maka hendaklah mereka menaiki asbab, maksudnya tanda-tanda ke langit juntum ma hunalika mahzumun al ahzab suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan maksudnya jangankan hanya mereka orang Mekah tentara-tentara yang sangat besar bersatu dari berbagai tentara nanti akan dikalahkan dikalahkan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, agama ini bawa oleh Rasulullah ini. Itu. Apa maksudnya? Kalian pasti akan kalah. Ya, jangankan hanya kalian, tentara-tentara besar di luar nanti juga akan akan kalah, sebagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah. Itu. Yaitu tentara-tentara yang mendustakan dan berada di dalam kesombongan dan permusuhan itu akan dihancurkan oleh Allah Taala, dikalahkan dan dihinakan sebagaimana dihinakannya tentara-tentara yang mendustakan sebelum mereka. Nah ini dan itu adalah celaan dan hinaan bagi mereka orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. populer ya, sampai kira-kira soal ini kalau maksudnya sama tarjitul bukan kama tarzukun bukan nah artinya kira-kira ya Allah berilah aku rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki kepada bukan bukan itu apa? anak baga dan nggak tahu nggak tahu kalau bab tawakal itu ada begini lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama turzaqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitana kalau hadis itu sahih kalau kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah pasti Allah akan memberi rezeki pada kalian seperti Allah memberi rizki pada burung. Bagaimana Allah memberi rizki pada burung? Tantu khimason wa taruhu bitona. Pagi-pagi pergi dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang perutnya penuh. Nah apa maksudnya? Kalau kalian betul-betul bertawakal pada Allah, kalian tidak akan kelaparan. Allah pasti memberi rizki pada kalian seperti burung, tidak ada burung yang kelaparan. Hmm. Nah, jadi Hmm. Hmm, jadi begitu ingat makmum ini berdiri lagi nambah satu rakaat. Nah kemudian sujud sahwi. Jawabannya benar. Hmm. Jadi tinggal nambah kekurangannya. Gak apa-apa. Nah, yang penting belum sampai batal. Belum kentut, belum makan atau minum, belum pergi belanja, belum ngobrol. Ya. Nah itu. Meskipun sudah mikir sudah mikir, Assalamualaikum dia kurang satu ya. Imam salam ikut salam terus zikir. Zikir sampai selesai sampai selesai baru mau sholat dia ingat loh tadi saya ketinggalan satu rakaat ya Nah, langsung nambah satu rakaat sesusahan. Itu langkah yang benar. Kalau kalau setelah salam terus ngobrol, oh iya saya pergi ke sana terus itu wah di sana makan di restoran tuh mainan. tapi hmm. itu nggak ikut bayar. Wah. <laughs> Makanya enak, waktu bayar ada teman yang bayarin semuanya wah sering-sering aja habis itu terus ingat nah apabila sudah ngobrol urusan urusan dunia nah yang betul sholat dari awal tapi kalau belum beralih ke urusan dunia sholat zikir habis zikir habis zikir baca Quran baca Quran setelah itu baru ingat langsung nambah satu. Tapi kalau sholat badia setelah sholat badia baru salam setelah itu baru ingat lo yang wajib tadi itu kurang satu kalau itu yang betul dari awal kenapa karena tidak bisa itu ditambah satu padahal di tengah-tengahnya ada sholat Badia wallahu a'lam. Ya, doa di dalam seperti istighfar atau obat kepada Allah sebelumnya supaya Allah atau Allah Allah Allah Allah apakah tidak bisa juga menghapus sifat menghapus dosa besar. Apakah doa misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah atau istighfar yang di dalam sholat misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli atau duduk di antara dua sujud Allahu Akbar Rabbi ufirli Rabbi ufirli atau Rabbi ufirli warhamni wasburli wahdini dan seterusnya apakah itu tidak bisa menghapus dosa besar jumhur ulama mengatakan tidak dosa besar hanya bisa terampuni dengan taubat apa taubat itu hati menghadap kepada Allah ya Allah ampunilah dosa saya dosa yang telah saya lakukan dosa besar itu nah itu jadi misalnya dia terjerumus pada dosa besar, lalu dia menghadap kepada Allah betul-betul mohon ampun. Nah itu menurut jumhur ulama. Amal yang lain selain taubat itu menghapus dosa-dosa kecil, adapun dosa besar menurut jumhur ulama dalilnya dalilnya banyak. Ya. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum kalau kalian tinggalkan dosa-dosa besar nah, maka kalian akan diampuni oleh Allah loh meninggalkan dosa besar kok diampuni oleh Allah maksudnya bagaimana kalau kalian tidak terjerumus pada dosa besar maka amal-amal ibadah kalian itu menghapus dosa-dosa kecil kalian. Maksudnya begitu. Iya. Adapun dosa besar terhapusnya dengan taubat. Iya. Soal ketentuan panjang pendeknya sholat wajib itu seperti apa? Apabila jamaah maka imam itu tidak boleh panjang-panjang dalam sholat wajib. Nah, imam tidak boleh baca surat panjang-panjang dalam sholat wajib. Nah terus yang dibaca pendek-pendek saja, misalnya surat Qaf tiga muka Ya. Nah itu atau yang dua muka. Misalnya surat eh, banyak satu muka atau misalnya yang satu muka setengah surat Jumu'ah, surat Al-Munafikun, surat Sof, As-Sof. Nah, itu satu muka setengah. Atau yang satu muka. Satu muka seperti surat abasa wa tawalla nah satu muka nah jadi itu nah yang paling pendek secara umum sholatnya Rasulullah hampir selalu pendek jarang-jarang panjang adalah sholat maghrib baca seperti eh, lam yakunil ladina kafaru lam yakunil ladina Kafaru. Nah, jadi dari itu. Sampai suara rabbikal a'la lebih pendek daripada lam yakunil ladzina Kafaru. Nah, jadi itu, itu yang paling pendek salat maghrib. Yang paling panjang salat subuh. Salat subuh selalu kayak gitu. Maksudnya nah, jarang maghrib baca salat baca surat the yang panjang tapi pernah sholat maghrib rokaat pertama baca surat Qaf. Nah, dan Qaf itu tiga muka. Nah, mantap ya. Itu. Adapun kuliah dan kulhu itu disunahkan untuk badia maghrib dan dan kobelia subuh. Badia maghrib dan kobelia subuh sunnahnya baca kuliah dan kulhu setelah Fatihah. Kul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua setelah Fatihah Kulhu wallahu ahad. Nah, lah bagaimana kalau gitu kita sekarang? Kalau gitu kita sekarang itu langsung mulai kalau sholat wajib baca surat yang itu tidak panjang-panjang tiga muka sama dua muka nah, sholat wajib lah wah umatnya yo ya buyar kalau gitu pelan-pelan, pelan-pelan. Yang asalnya setengah muka ditambah tiga baris, tambah satu dua ayat. Nah, dari itu. Sujud sama rukuknya bagaimana? Sujud sama rukuknya bacaan standar baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli tidak apa-apa sekali nggak apa-apa. Lebih dari sekali nggak apa-apa. Sekali nggak apa-apa. Nah jadi gitu. Dan waktu baca itu posisi ketika sudah tenang supaya pasti ada tumak nina. Kalau baca itu sambil berjalan, bacaannya cukup, nanti tumak ninanya tidak ada. لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحانك itu nanti bacaannya cukup banter ya cukup benar sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu Allahu akbar itu nggak ada berhentinya kalau nggak ada berhentinya itu nggak ada tumak nina nggak sah salatnya nah, tumak nina harus ada apa tumak nina itu tumak nina itu badan diam dalam setiap posisi sholat itu disebut dengan tumak nina tumak nina itu bukan bacaan tumak nina itu badan tidak bergerak badan diam dalam setiap posisi sholat posisi berdiri posisi ruku posisi itidal posisi sujud posisi duduk di antara itu harus ada waktu diam tidak bergerak Diam bukan bicara, diam maksudnya tidak bergerak. Tenang, tidak bergerak. Nah, selama apa? Selama bacaan yang paling pendek wajibnya. Semakin panjang semakin bagus. Misalnya yang paling pendek, Robbi Ufirli, Robbi Ufirli. Nah kan paling dua detik, ya atau tiga detik. Robbi Ufirli, Robbi Ufirli, dua tiga detik itu aja. Tapi enggak jalan terus ya itu sudah sah sudah sah tapi yang bagus ya baca yang agak panjang sedikit Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ya. nah, misalnya seperti itu apa pak? Okay. Iya. Sujud tilawah ada bacaannya, ada pun sujud sahwi tidak ada bacaan yang khusus. Kalau sujud tilawah ada, sujud tilawah ada di Quran Jawa, Quran Indonesia yang lama-lama di belakang itu biasanya ada bacaan sujud tilawah sampai 14 yang sohi hadisnya satu di situ ada. Kalau tidak salah di cetakan tertentu yang paling akhir yang nomor 14 itu hadisnya sahih. Sajada wajhi alilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau yang ada perubahan satu dua kata saja. Dari dua tadi terus ada bedanya satu kata atau dua kata. Itu juga sahih Adapun bacaan yang apabila sujud apabila ayat sajadahnya di surat ini bacaannya begini, apabila di itu batil. Eh bukan batil itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Adapun sujud sahwi yang umum diajarkan di sekolah-sekolah lama subhanallah la yanamu wa la yashu itu nggak ada hadisnya. Itu nggak ada saya sebentar. Yang yang tadi ya subhanallah dilayana yanamu mualayasu itu nggak ada dalilnya. Ya. Nah karena itu ulama banyak yang menasihatkan karena tidak ada bacaan khusus untuk sujud sawi maka sujud tidak pakai baca atau kalau membaca baca bacaan sujud dalam sholat nah baca bacaan sujud dalam sholat. Tidak usah baca atau kalau baca, tidak usah baca. Enggak. Lu sujud kok nggak baca? Kamu nggak diperintah baca, kamu diperintah sujud. Nah itu. Eh? Ya, salamnya salam sholat. Hmm. Nah, sekarang kalau baca karena ada syariat sujud dan di dalam sujud ada bacaan, Nah, ikut yang ada nah sholat eh, sholat sujudnya sholat baca apa baca kayak gitu nah bukan karena dalil bacaan sujud sahwi tapi karena ikut sujud yang ada tuntunan doanya nah jadi gitu nah ini apa tadi itu untuk sujud untuk bacaan di mana gitu ya apabila apabila e, bacaan sujud itu doanya sohi yang macam-macam bacaannya itu di dalam sujudnya sholat jadi sholat rokaat pertama ada dua sujud rokaat kedua itu gitu. jadi apabila ada hadis bacaan sujud ketika Rasulullah sujud baca ini ketika Rasulullah sujud baca ini nah itu kan banyak bacaannya ya yang penting apabila hadis itu sohi, maka keterangan ketika Rasulullah sujud baca ini sujud apa? Enggak ada penjelasan di dalam hadis.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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.